segera masuk coba santri yang besar Taib, bismillahirrahmanirrahim Ikhwani Azim asinsakumullah Kita masuk insyaallah bab berikutnya Yaitu bab Babul Uzlah Bab tentang Mengasingkan Mengisolir dirinya tidak mau bergaul nggak mau apa bercampur dengan manusia itu namanya babul uslah mengasingkan dirinya mengisolirkan dirinya dari pergaulan manusia. enam, coba maju ya, itu maat yang kosong, nggak usah di belakang maju maju maju. Maju maju maju. Masih longgar di depan. Coba dibaca dulu hab uzlah kadang bisa ini ya jadi hukum ikhtilafun nasu fil uzlati wal mukhalatati ayatuhum afdal ini hilaf para ulama tentang masalah uzlah aina afdal lebih utama mana ya antara uslah dengan mukhalatah mukhalatah ini lawan daripada al al uzlah al uzlah itu mengasingkan dirinya mengisolir dirinya enggak mau bergaul al mukhalatah ini sebaliknya bergaul dengan manusia bercampur berhubungan bermuamalah al uzlah sebaliknya di sini aina ya afdol. Mana lebih utama di antara keduanya? Ma'ana kulla wajati min huma la tanfaqu an fawaidi <clears throat> wa fawail. Bersama bahwasanya setiap di antara salah satu di antara keduanya la tanfaq tidak terlepas dari adanya satu faedah dan juga adanya sesuatu kekurangan nilai negatif wail ini enam uzlah masing-masing ya ada nilai positifnya ada faedah-faedah dan juga ada negatifnya ada kekurangannya di sana di dalam masalah uzlah Ya al-uzlah mengasingkan dirinya. Di antara faedah-faedah yang akan disebutkan oleh mu'alif 6 itu adalah bisa meluaskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ini ini ketika dia beruzlah mengasingkan dirinya di rumah terus ya atau mungkin mendiri terus tinggal pindah di tempat-tempat yang sepi ada orang mungkin di bukit-bukit ya buat rumah di sana atau mungkin di dalam rumahnya sendiri terus menyendiri Nah pernah bergaul di sini faedahnya antara diantaranya adalah bisa leluasa untuk beribadah. Nah, bisa menghusukan dirinya beribadah. Dan juga faedah berikutnya adalah bisa apa? terlepas dari kedurhakaan kepada Allah Ta'ala untuk bermaksiat kepada Allah semacam riba ini ini akan terlepas dia akan bebas dari perbuatan tersebut nah berbeda dengan ketika dia bermukhalatoh bercampur dengan manusia ini riskan dan apa sangat nah banyak terjadi apa? Yaitu al ghiba ketika bergaul. Naam. Ini faedahnya. Dan juga naam ketika di dalam uzlah juga berfaedah akan terhindar dari penyakit-penyakit ria. Ini akan terhindar dari penyakit-penyakit tersebut ria. Sem'ah karena dia terus di dalam rumah nggak pernah bergaul meninggalkan untuk bergaul dengan manusia dan juga ada nilai kekurangannya ada nilai negatifnya tadi faedah-faedahnya ketika dia beruzlah di sana ada negatifnya ada kekurangannya apa tidak bisa untuk mengambil faedah saling memberikan faedah dengan yang lainnya enam ya rahmukallah jika dia seorang diri di dalam rumahnya nggak bisa belajar ambil faedah dari seorang alim ini nggak bisa mengajar juga ketika dia punya ilmu menularkan ilmunya nggak bisa menambah nah nggak bisa mengajarkan nggak bisa ngambil faedah ini nilai negatifnya. Nilai kekurangannya. Dan juga nah masih banyak akan disebutkan insya Allah oleh mualif di sini tentang faedah-faedah uzlah dan, juga kekurangan-kekurangan uzlah tersebut. Jadi nah melatan fak an fawaid al huwail. Tidak akan terlepas darinya nah satu faedah-faedah dan juga kekurangan-kekurangan yang muncul dalam uzlah tersebut. Wa aktsaru zuhadi ihtara al-uzlata dan kebanyakan para zuhad orang yang suhud nah, mereka memilih untuk uzlah memilih untuk mengasingkan dirinya semaksimal mungkin untuk tidak bergaul dengan para manusia. Kalau bergaul, bergaul pun sedikit. Ini kalau bergaul. Wa mimman dhahaba ila ilah tiyar uslah Sufyan Ats-Tsauri. Dan di antara enam orang yang berpendapat untuk memilih untuk uzlah itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri ini Sufyan al-Thawri dan juga Ibrahim Ibnu Adham Dawud At-Ta'i Wal-Fudail Wal-Bisir Al-Hafi Fi Akhirin dan lain-lainnya banyak nah dalamnya ulama-ulama yang berpendapat untuk memilih al-uzlah ini sangat sangat banyak Kemudian wami mimman ila istihbabil mukhalatati. Dan juga di antara para ulama yang mereka berpendapat untuk apa? disunahkan mukhalatah lebih utama untuk mukhalatah itu adalah Said Ibnu Al-Musayyib. Kemudian Syurah wa Sya'bi wa Ibnu Mubarak fi akhirin. 6 dalamnya yang lain-lain sangat banyak tentang para ulama-ulama yang menganjurkan untuk bermukhalatoh bergaul dengan manusia. Nah, karena bisa mengambil faedah, bisa saling menutupi kekurangannya. Ketika ada kelebihannya ditularkan ke yang lainnya, ketika ada kekurangannya bisa diinterpretasi oleh orang lain kemudian ditutup ketahuan ojek oh, ya ini jelek kamu berubah jadi perbuatannya nah, nah ini sehingga mereka bisa memilih bisa ingkal mungkar sehingga akan mendapatkan suatu keutamaan fadilah yang sangat besar belajar ini sangat utama untuk menambah faedah sehingga mereka sebagian bisa memilih menganjurkan untuk bermukhalatoh itu bergaul dengan manusia. Wa li kulli ta'ifatin fi ma dhabas ilaihi hujajun. Dan setiap ta'ifah ya, setiap kelompok enam di antara ulama-ulama tersebut yang berpendapat lebih utama untuk uzlah lebih baik atau disunahkan lebih utama untuk dia bermukhalatah bergaul dengan manusia Nah, mereka juga apa? Masing-masing ada hujahnya. Dabas ilahi hujajun. Hujah. Nah, bersama pendapat tersebut. Wa nahnu siru ila dhalik. Dan kami akan memberikan satu isyarah nah beberapa hal adillah tentang yang demikian tersebut. Amma hujatul awalin Adapun hujah orang-orang yang pertama pendapat yang pertama para ulama-ulama yang menganjurkan untuk beruzlah faqat rawiya dan sungguh telah diriwayatkan dalam sahihaini min hadis Abi Sa'id Al-Hudri qala kila ya Rasulullah ayyun nasi khairun Qala rajulun yujahidu binafsihi wa malihi wa rajulun fi syi'bin min syi'abi ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarihi Rawahu Bukhari wa Muslim min hadis Abi Sa'id Al-Hudri <clears throat> Beliau berkata yaitu Abu Sa'id Ditanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Apa Manusia apa yang paling terbaik Manusia apa yang paling terbaik Yang paling afdol khairun Maka beliau menjawab Rajulun yujahid Seorang laki-laki Yang dia berjihad Binafsihi Enam Berjihad terhadap jiwanya Berjihad Fisabilillah dan juga dengan hartanya mamalihi dengan hartanya atau mungkin berjihad dengan apa yaitu menjihati dirinya menjihati hawa nafsunya ketika di sana ada hal-hal yang sangat dan perlu dijihadi semacam kebodohan nah, semacam apa penyakit-penyakit yang menempel pada hati-hati kita semacam sombong sum'ah ujub nah Nusa yang paling utama itu adalah seorang laki-laki yang dia menjihadi apa yang ada dalam jiwanya satu penyakit yang sangat berbahaya penyakit sombong enam penyakit sumah menjihadi hawa nafsunya bagaimana untuk menundukkan hawa nafsu ter tersebut wa rajulun fi si'bin min si'abi dan yang kedua adalah seorang laki-laki yang tinggal di bukit dari bukit-bukit ini si ibin min Syabi Ya Abu Rabbahu yang dia menyembah beribadah kepada Rabbnya Wa yada'un min syarihi dan meninggalkan manusia dari kejahatan-kejahatan manusia tersebut. Karena manusianya rusak, bejat, nam maka ada seorang laki-laki yang dia antusias nah meninggalkan mereka manusia-manusia yang bejat. 6. Di sini disebutkan syi'bin min syi'abin. 6. Dan ini bukan pembatasan ya, oleh salmurad bin nafsil sya'bi. Bukan sebatas pada bukit-bukit saja. Artinya kalau in uzlah kalian ke bukit-bukit Nah, tinggal di kaki gunung yang enggak ada orangnya. Bukan. Ini sekedar mimba bil misal, ya. Sekedar contoh. Nah, karena kebanyakan tempat-tempat yang sepi itu adalah di daerah-daerah tersebut. Itu bukit-bukit. Nah, terletak antara gunung dengan gunung, di kaki gunung. Nah, ini ini biasanya yang dia di situ sepi. Nah, disitulah dia beruslah dan masuk dalamnya adalah apa? Mungkin di rumah, enam ataupun tempat-tempat yang memang dia menjauhkan dari manusia yang lainnya. Nah, ini jadi bukan semata-mata terbatas pada bukit-bukit saja, tapi ini membabil misal yang dia beribadah kepada Robnya menilai manusia karena dirinya sadar manusia telah rusak dan khawatir dirinya akan terpengaruh mungkin akhlaknya nah akidahnya akidah syirkiyah kebanyakan nah dia khawatir dengan akidahnya nah untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan mungkin anak dan istrinya maka nah, dia mauzlah ya meninggalkan manusia karena lillahi taala khawatir terkena pengaruh-pengaruh tersebut <clears throat> Kemudian fi hadis Uqbah Ibni Amir radhu anhu qol dan juga dalam hadis berikutnya itu hadis Uqbah Ibnu Amir Nam Ibni Amir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dalam sahihnya dan juga Sa'al Albani dalam Sahihul Jami dan juga dalam Sahihah 6 bahwasanya beliau berkata Kuntu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man naja? Kala amlik alaika lisan. Amlik alaika lisanak wal yasaka baitaka wabki ala khati'atika. Ya Rasulullah, apa? nam yang bisa menyelamatkan sesuatu, sesuatu apa yang bisa menyelamatkan kita? Maka nah, beliau menjawab, amlik. Yaitu apa? Kuasailah atas kalian. Kuasai lisan-lisan kalian atas kalian. Nah, kalian harus punya rim, harus punya apa? Ya, yakni jangan mengombar, mengumbar, lepas begitu saja lesan ini. Yang ini nggak ada nggak ada tulangnya. Enam, gampang ngomong, gampang terpelos dan gampang terjatuh dalam satu kesalahan. Maka amlik, ya kuasailah oleh kalian lesan-lesannya. Enam dijaga. Nah ini ini bab yang akan menyelamatkan kalian dan juga wal yasaka ini sahidnya dan tinggallah dan tinggallah kalian di rumah-rumah. Enam, tinggallah kalian tetap di rumah kalian, jangan apa keluar-keluar ke sana kemari. Wabki ala khotiatika dan menangislah kalian atas kesalahan yang kalian lakukan. Nah ini, ini Uqbah ketika tanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang bisa menyelamatkan diri diri kita yaitu supaya menjaga lesan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Itu hendaklah kalian tinggal di rumah terutama ketika manusia-manusia lagi rusak, manusia-manusia bejat ahlaknya akidahnya rusak, maka tetaplah kalian di rumah. Jangan berdekatan dengan mereka, tinggalkan mereka. Karena ini sangat berbahaya. Nah, akan nulari penyakit yang sangat kronis. Ketika kalian bergaul dengan mereka, kita bergaul dengan orang-orang yang sangat bejat, rusak akidahnya. Nah ini, kita akan terbawa. Minimal akan terkena subhat. Nah, minimal itu akan terkena suatu subhat kerancuan dalam masalah akidah. Nah, dan mungkin juga akhlaknya dia akan terbawa ke akhlak yang bejat. Wabki dan juga yang ketiga adalah nangislah oleh kalian terhadap kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Ini kita manusia 6 siang, malam sadar enggak sadar penuh dengan satu khotiah dengan satu kesalahan. Ini. Dan ini memang sudah dinaskan kul Bani Adam khata. Setiap Bani Adam itu adalah berbuat salah dan sangat salah banyak salah apa salahnya sangat banyak dan orang yang paling baik enam mereka adalah orang-orang yang bertobat Bakola Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khudhu min al uzlah dan juga dikatakan oleh Umar bin Khattab khudhu ambillah oleh kalian bagian kalian yaitu pahala kalian ambil pahala kalian dengan cara uzlah ini ya uzlah mengasingkan jadi faedah sangat banyak bisa leluasa untuk beribadah enam bisa menghafal Al-Quran bisa merojaah dengan sebanyak-banyaknya bisa memungkinkan segala hafalannya yang ia mungkin tertinggal sehingga khudu bihadikum, ambillah oleh kalian bagian pahala untuk kalian dengan cara beruzlah, yaitu mengasingkan dirinya. Baik. Mungkin ini saja yang kita baca, ada pun yang lain itu masih pembahasan masalah adilah-adilah yang menguatkan pendapat tentang disunahkan atau kuatnya untuk beruzlah. Taib ilahuna.